kita dengarkan apa kata ustaz kita dengarkan apa kata ustaz apa kata ustaz Umi Hanifah berkata dahabtu ila Rasulullah SAW amal fathi fawajadtu yagtasil falamma faragha min ghasli salla thamaniya raka'at wa dhalika buhan muttafaqun alaih hadith riwayat Bukhari dan Muslim Ummu Hani, saudarinya Sayyidina Ali bin Abi Thalib, berkata, "Aku pergi kepada Rasulullah pada tahun terbukanya kota Mekah. Aku mendapatkan Nabi waktu itu mandi, setelah selesai mandi, di waktu duha sholat delapan rokaat. Itulah sholat duha. Nah, kuat hadisnya. Karena itu kalau ada menyatakan misalnya, oh itu karangan itu sholat duha, Nabi nggak pernah melakukan sholat duha, itu karangan aja, itu goblok. Saudaranya Sayyidina Ali bin Abi Thalib juga meriwayatkan. Hadis-hadis yang lain juga meriwayatkan. Sepakat ulama sholat duha adalah sunnah dan dilakukan oleh Nabi, dilakukan oleh sahabat, dilakukan oleh orang-orang soleh. Salat duha ini ibarat orang sebelum memulai hubungan muamalah bekerja atau hubungan dengan manusia dia memulai memperbaiki hubungan dengan Tuhan kalau anda lihat bagaimana Allah subhanahu wa ta'ala mengatur hubungan kita dengan Allah ya mengawali pagi hari kita sholat subuh setelah terbit matahari, sebelum kita memulai aktivitas dengan manusia, kita sholat duha. Tengah-tengah kita beraktivitas, berhenti, kita berhubungan dengan Allah, sholat duhur. Berhenti beraktivitas, selesai beraktivitas, kita sholat asar. Kemudian mengawali malam hari, kita sholat maghrib sebelum kita tidur berhenti daripada segala aktivitas kita sholat isya sebelum kita memulai pagi hari kita bangun kita berhubungan dengan Allah subhanahu wa ta'ala mengakhiri malam hari dengan sholat tahajud dan witir lihat bagaimana hubungan anda dengan Tuhan bagus hubungan anda dengan manusia juga baik hablum minallah wa hablum minannas dapat ridho Allah bagus hubungan dengan manusia jadinya nah karena itu jangan ditinggalkan sholat duha supaya selamat laginya sholat duha itu termasuk menggampangkan rezeki sholat duha itu termasuk menggampangkan rezeki itu lihat orang dulu dulu itu Masya Allah orang dulu itu kadang-kadang buta huruf tapi berkah sawahnya Pak Fadil 10 hektar tambaknya Jirovi 10 hektar sekarang titelnya sarjana ekonomi pakaiannya uh celana pakai sepatu walaupun ke tetangga kalau perlu ke kamar mandi pakai sepatu saking necisnya kemana-mana bawa tas icolak tapi isinya utang dok. kenapa pinter tapi dia ibadahnya kacau coba kita kembali lagi ke ajaran Nabi sholat anda perhatikan ditambahi dengan sholat-sholat sunnah insya Allah urusan dunia urusan akhirat semuanya akan lancar Iya kan? Tuh, apa kata Ustadz? Iya kan? Tuh, apa kata Ustadz?